sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita dapat menghadiri majlis ilmu dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman yaitu nikmat iman sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bisa menggerakkan diri kita menggerakkan kaki kita untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk talabul ilm untuk menuntut ilmu dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya di sana ada keutamaan yang banyak tentang menuntut ilmu ya bahkan disebutkan dalam sebuah hadis malaikat sampai membentangkan sayap-sayapnya ridon bima yatlub karena ridho terhadap apa yang mereka tuntut atau mereka cari dalam riwayat yang lain ridon bima yasna ridho terhadap apa yang mereka laksanakan atau mereka kerjakan oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah seorang hamba tersebut diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pemberian yang agung kata Ibnu Qayyim rahimahullah selain daripada pemberian ilmu. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan eh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini Insya Allah kita akan melanjutkan dari tema-tema sebelumnya Masya Allah kita kemarin sudah belajar tentang kaifiatus sholat atau praktek sholat dan ibu juga sudah apa jamaah sekalian juga sudah dapat buku ini ya sudah dibaca belum bu? jangan sampai didapat dapat buku di rumah terus ditaruh di mana nggak tahu jangan sampai ditaruh dapur iya ini luar biasa atau ketika kita sudah dapat mendapatkannya bisa juga diserahkan kepada orang lain ini kewajiban kita untuk berdakwah kepada al-Islam berdakwah kepada al-khair ya mendakwahkan kebaikan ya maka <clears throat> kemarin ada suatu pertanyaan yang sangat luar biasa ketika saya menghadiri di bedah buku ini juga ya di Bogor Islamic Book Fair ya di Masjid Raya Bogor ini buku ini juga di bedah juga ya buku ini di eh, dijelaskan Nah, di situ ada pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bersama-sama renungi juga. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya adalah Pak Ustaz mungkin di antara kita itu sholat semuanya terutama yang hadir walaupun banyak juga orang-orang yang akunya Islam tapi masih belum sholat Maksudnya yang hadir misalnya atau jamaah al-inabah yang hadir pada sore hari ini. Kira-kira kebanyakan pada sholat apa enggak sholat Insya Allah so, sholat atau masih bolong-bolong. Ya. Jujur <laughs> banget ya, masih bolong-bolong. <laughs> Gitu. Gitu. Nah ini yang luar biasa ya. Kemarin ada yang bertanya, eh itu, Pak Ustaz mungkin diantara kita sudah pada sholat, tapi yang jadi masalah adalah sholatnya suka diundur-undur. Betul? Iya. Sholat subuh setengah enam atau jam enam. Sholat asar jam jam lima atau setengah enam ada yang sering saya katakan sari asar sekalian maghrib gitu ya ini yang jadi masalah kenapa bisa seperti itu maka jawabannya adalah kalau kita baca dalam konteks Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wailul lil musalli celaka bagi orang yang sholat Orang yang seperti apa yang sholat tapi celaka kata Allah Subhanahu wa taala alladzina an sahun yaitu orang-orang yang ketika dia sholat ya akan tetapi dalam sholatnya tersebut itu sahun lalai dalam sholatnya artinya apa? ketika dia melakukan sholat Mungkin rukunnya tidak benar. Wudhu asal. Atau dia mau melaksanakan sholat, tapi sholatnya apa? Keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, banyak juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayu amali afdol manakah amal ibadah yang paling afdol maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menjawab as-salatu ala waktiha salat pada waktu waktunya Tumayun. Kemudian apalagi wahai Rasulullah amalan yang utama? Kata Nabi, birrul walidain berbakti kepada orang tua. Ini diantara amalan-amalan yang paling utama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayu amali afdol, manakah ibadah atau amalan ibadah yang paling agung di sisi Allah? Maka jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah as-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban salat adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Subuh waktunya sudah ditentukan, duhur sudah ditentukan, asar sudah ditentukan, maghrib sudah ditentukan, isya juga sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para jamaah sekalian, pada kesempatan sore hari ini, kita insya Allah akan membacakan hadis-hadis dalam riadis Salihin, terutama bab masalah bab fadli solat subhi wal asar keutamaan solat subuh dan solat asar ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang disebut dengan Riyadhus Shalihin. Ya, keutamaan Imam Nawawi memberikan judul bab keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Ya. Di antaranya keutamaan yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah fadlu salati subhi wal asr Bab tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man sallal bardaini dakhalal jannah. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla bardain jadi kalau lagi saya baca Rasulullah jawabnya apa bu? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan cicing wa ya. <laughs> kalau lagi ngaji disebut namanya Rasul, jawabnya apa? Doain sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebutkan dalam sebuah hadis sebahil-bahilnya orang adalah ketika disebut namanya Rasul dia nggak mau jauh. Kalau disebutnya Nabi, masalah insya Allah duduk-duduk saya baca Rasulullah berapa kali ibu baca solawat itu masya Allah pahalanya luar biasa. Baca sekali saja itu pahalanya saat luar biasa membacakan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla bardaini dakhala al-jannah." Muttafaqun alaih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat solat ini sholat dua yang tinggi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi keutamaan yang pertama apa? Keutamaan sholat subuh dan sholat asar yang pertama, barang siapa yang sholat subuh ini disebut bardaini, ini ini adalah sholat subuh dan sholat asa. Berarti keutamaan yang pertama dari keutamaan sholat subuh dan sholat asar ini dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang tersebut masuk ke dalam apa bu? Surga. Subhanallah. Kira-kira ibu pengen masuk surga nggak? Mau sholat subuh sama sholat asar. Kenapa yang disebut cuma sholat subuh sama sholat asar? Karena ini <clears throat> Masya Allah sholat asar ini sebagai penutup daripada siang Asar ini termasuk penutup dari sholat yang ada pada waktu siang Dan biasanya kalau sudah asar itu agak sudah dingin Makanya disebut sholat berda ini Dua sholat yang dingin Subuh juga Kira-kira kalau subuh dingin apa anget bu? Dingin <laughs> Ah oh, kepenginnya malah tarik selimut lagi tapi dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa orangnya yang melakukan sholat subuh dan sholat asar dijanjikan dan jannah dia akan masuk surga. Pengen masuk surga salahnya gampang. Apa kata Nabi? Mau sholat asar, mau sholat subuh. Jadi yang disebut dengan sholat berdaya ini Sholat dua yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Hadisnya ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka <clears throat> yang pertama adalah dapat kita simpulkan dari hadis tersebut fiqhul hadis la yuhafidu ala salati illa mu'minun. Ya, jadi penjelasan hadis ini yang pertama adalah pelajaran yang dapat diambil bahwasanya la yuhafidu 'ala shalah illa mu'min. Tidak ada yang mau atau bisa menjaga solat kecuali orang yang beriman. Kalau dia punya iman insya Allah bisa menjaga sholat Tapi kalau nggak punya iman buru-buru solat, butuh aja susah. Ini kalau orang nggak punya iman. Maka dikatakan oleh mu'alif kitab ini bahwasanya tidaklah menjaga atas sholat kecuali orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah hadis ini menunjukkan tentang fadlu salati subhi wal asr. Keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Sebab yang disebutkan oleh Nabi cuma dua sholat ini. Enggak man sholat duhro wa al Siapa yang melaksanakan sholat duhur dan isya tidak. Tapi yang dikatakan oleh Nabi adalah siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Maka ini menunjukkan tentang utamanya atau fadilah yang ada pada sholat subuh dan sholat asar. Hadis yang kedua ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa Abi زهير أمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل هروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم Hadis yang diriwayatkan dari Abi Zuhair dari Umar bin Ruwaidah semoga Allah meridainya berkata Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yalijan ahadun tidak akan masuk ke dalam neraka ahadun seorang pun sholla qabla asyamsi orang yang sholat sebelum matahari terbit sholat apa berarti bu? Sholat sebelum matahari terbit Sholat subuh Wa qabla ghurubiha Dan sebelum matahari terbenam Sholat apa? Sholat asar Ini kata Kata Nabi saw Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia tidak akan masuk neraka. Berarti fadilah yang nomor berapa bu? Yang kedua orang yang sholat subuh sama sholat asar itu tidak akan masuk ke dalam neraka itu dijamin oleh Allah yang pertama tadi hadisnya pokoknya orang yang jaga sholat subuh sama asar pertama apa? masuk surga yang kedua tidak akan masuk neraka neraka ini sudah komplit ini fadilah yang kedua Faedah hadis atau pelajaran hadis yang dapat diambil dari hadis tersebut yang pertama adalah al-wurudu ghairul wulud wa huwa Ya, bahwasanya di sini ya tidak akan masuk ke dalam neraka. Al-wulud eh makna ad Wulud itu masuk mak maksudnya adalah tuhul, artinya masuk. Jadi orang yang sholat eh, subuh dan asar itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW dia tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah, nggak akan masuk. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan kata mu'alif adalah takhsisus salat subhi wal asr bidzikr laisa li ifadati husulin najah minan nar liman jaa bihima duna bakil khoms. Ini yang perlu diperhatikan juga pelajaran hadis ini. Pengkhususan yang disebutkan dalam hadis ini sholat apa bu? Sholat subuh sama sholat asar. Tapi ini bukan maknanya orang yang sholat subuh sama sholat asar saja. Sholat duhur nggak sholat, isya nggak sholat. Itu bukan maksudnya kayak gitu. Maksudnya tidak akan masuk neraka itu bukan hanya sholat waduh saya biar ya aja lah sholatnya sholat subuh sama asar aja libur pray isak pray ya terus apa lagi sholat maghrib pray lagi banyak orderan nih lagi jualan martabak kayak misalnya ya udah kenapa nggak sholat maghrib pray nah? kan hadis menyebutkan apa yang sholat subuh sama sholat asar saja kalau saya sudah sholat subuh sama sholat asar sudah masuk neraka, masuk surga, tidak masuk neraka. Ini pemahaman yang kurang pas atau sal salah. Ya, seperti juga ada orang yang mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, tapi tidak cukup La ilaha illallah, la ilaha illallah terus tiba-tiba masuk surga. Salat kagak, sedekah kagak. <laughs> ya. Puasa kagak. Itu bukan maksudnya seperti itu. Makanya ketika itu ada hadis ini oleh sahabat, "Afala ubashirun nas?" Ya wahai Rasul, apakah boleh ini hadis ini saya saya sebarkan ke orang lain? Kata Nabi, "Jangan." Nanti akan yattaqiu mereka akan bertangguh tangan tidak beramal. Sebab apa? Takutnya mereka itu cuma ngamalin apa? Baca la ilaha illallah saja. Nah walaupun banyak hadis yang disebutkan Masya Allah Man akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah takhalal jannah Siapa yang akhir perkataannya ketika meninggal itu la ilaha illallah itu dia akan masuk surga. Makanya ini luar biasa. Kalimat la ilaha illallah itu akan muncul sendiri dengan ibadah-ibadah yang kita laku, lakukan. Tidak otomatis kita mau meninggal kita latihan dulu lah la ilaha illallah. Supaya apa? Nanti pas meninggal bisa baca la ilaha illallah. Enggak bisa. Makanya apa? Nah, di berita katanya yang pilotnya yang kemarin jatuh, kata yang diucapkan terakhir itu apa? Takbir malah. Allah, Bukan la ilaha illallah. Jadi kalau latihan saja mah percuma. Latihan saja itu apa? Percuma. Ibarat ibu punya burung beo. Tahu burung beo nggak bu? Burung beo itu kalau dilatih itu luar biasa ketemu orang assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum gitu ya karena dilatih masya Allah nah kita juga la ilaha illallah kayak gitu tapi ini ada sebuah kisah juga kayak gitu ada burung beo pokoknya setiap ketemu orang burung beo itu ngertian banget ngucapnya assalamualaikum assalamualaikum terus tapi ketika masya Allah tiba-tiba ada burung gagak disambar burung gagak burung beonya ini itu ternyata yang diucapkan bukan assalamualaikum tapi eh ketika tidak assalamualaikum itu karena hanya dilatih lewat lesan saja tidak terbiasa begitu juga kalimat la ilaha illallah tidak kemudian kita mau meninggal kita latihan dulu la ilaha illallah jelas tuh hadis ini jadi maksud daripada la yali naro ahadun sholla qabla tulu'isam wa qabla hurubiha maknanya adalah ini bukan selamat dari api neraka bagi orang yang menjaga dua saja tanpa menjaga sholat-sholat yang lain ya li'annahu bi khilafin nusus karena kalau pemahaman seperti ini adalah menyelisih daripada nas-nas dan li amrin akhar wa tanbih ala fadlihima. Ini hanya menunjukkan tentang keutamaan sholat subuh dengan sholat asar. Bukan berarti kalau sudah sholat subuh, sholat asar sudah selamat enggak? Tapi juga harus menjaga sholat duhur, menjaga sholat maghrib, juga menjaga sholat isya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, man ada mithla hadihi sholawat ghaliban ma yakunu khalin nafs min kasali warriya barang siapa yang melakukan sholat-sholat ini secara umum ma yakunu khalin nafs al kasal warriya ini kalau kata mu'alif katanya kalau sholat ini kalau sholat subuh sama sholat asar itu biasanya apa? biasanya tidak malas. Apa sebaiknya Bu? Kalau ibu-ibu kalau sholat subuh malas apa enggak? Malas apa enggak? Udah kebiasaan. Udah kebiasaan insya Allah tidak. Tanya saja sama Bu Iis. Setiap pagi sudah belanja. Kira-kira kalau hujan belanja apa enggak Bu? Belanja. Tetap belanja. Karena apa? Butuh du. Coba kalau sholatnya kayak mau belanja. <laughs> ini duit di dunia dunia kita ngumpulin duit banyak kira-kira mati di bawah nggak bu ya. nggak di bawah punya mobil taruh mau itu ditaruh di samping kuburan mobilnya di bawah nggak ya. makanya masya Allah kalau saya datang ke pedagang Pak Ustaz saya mau ini beli mobil karena butuh bukan karena saya apa-apa iya benar ibadah kan nomor satu Pak nah, saya, bilang kayak gitu saya punya ini karena butuh yang mau kalau butuh tapi semata-mata itu adalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ketika saya nyantri ada di samping pondok itu tukang ngambilin karet itu. Bangun Masya Allah belum subuh sudah ngerokin karet itu. Atau sudah ngambilin karet. Ini apa? Butuh. Tapi kalau sholat belum seperti itu. Coba kalau kita praktekan cari duit sama cari akhirat itu kayak cari duit insya Allah hujan berangkat kagak hujan apalagi ini <laughs> ya ini jadi masya Allah biasanya apa tapi di sini mu'alif disebutkan di sini atau pengarang kitab ini menyebutkan apa biasanya sholat subuh itu adalah sholat yang tidak malas sebab bapak sudah tidur masya Allah kalau tidurnya jam 8 Nah, kalau zaman sekarang, masya Allah jam 8 aja udah sepi. Beda kalau zaman dulu. Zaman dulu jam 9, jam 10 masih ramai. Jarang yang punya TV. Sekarang pada punya TV masing-masing. Jam 8 sudah sepi. Gitu ya. Tidurnya sudah cukup lumayan panjang. Oleh karena itu, sholat subuh dikatakan ini adalah sholat yang yang apa? Yang jauh daripada rasa males waria dan sifat apa? Ria, sifat pamer. Kira-kira kalau kita sholat subuh, masalah, Allah, sholat subuh, kira-kira banyak riaknya apa enggak bu? Enggak. Enggak. Tapi masalah, Allah, masjid-masjid itu biasanya malah yang sholat pada sholat maghrib, sholat isya paling. Sholat duhur, sholat asal, apalagi sholat subuh. Itu masalah. Seperti kita di masjid kita ini. Kira-kira asar ramai apa enggak bu? Enggak ramai. Padahal masya Allah. Ini apa? Banyak orang yang sholat tapi sholatnya semaunya sendiri. Sehingga disebutkan oleh Allah, Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kalau sholat subuh sedikit sekali riak, bahkan nggak ada riaknya gitu ya wa dawamu mahabbatin nafs lil ibadah dan banyaknya rasa cinta jiwa terhadap ibadah wal qiyam biha ala wajhiha wa annahu daimun hufatu ala qafati salawat wal ma'murat Insya Allah kalau orang sudah bisa sholat subuh, sholat asar dengan baik, insya Allah sholat-sholat yang lain juga gampang. Yang jadi standar apa bu? Sholat subuh sama sholat asar. Salam. Tapi kalau yang jadi standar sholat maghrib nggak jadi. Ya. Sebab apa? Yang jadi standar di sini adalah sholat apa bu? subuh sama asar. Insya Allah kalau ibu sekalian kita semuanya sudah mudah melaksanakan sholat subuh sama sholat asar, tinggal sholat sisanya itu gampang. Benar apa benar bu? Benar apa enggak? Ibu kalau masalah sholat subuhnya saja setengah tujuh atau mau setengah enam. Bagaimana mau menjaga sholat isya bagaimana menjaga sholat maghrib, bagaimana menjaga sholat tuh, Tapi kalau kita sudah mudah, kira-kira bangun subuh mudah apa susah bu? Mudah apa susah? Bangun subuh tergantung. Ya, tergantung. Kalau kita capek banget biasanya suka susah. Tidur terlalu malam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan itu ada bab dalam Sahih Bukhari tentang makruhnya ya berbicara setelah sholat isya dan berbincang-bincang eh, berbincang-bincang setelah sholat isya dan tidur sebelum sholat isya. Jadi kalau tidur ba'da maghrib di antara maghrib sama isya itu kalau bisa dihindari. Itu tidur yang tidak bagus. Sebab apa? Takutnya kebablas tidak melakukan sholat isya. Padahal sholat isya ketahui ibu-ibu waktu akhir sholat isya itu adalah muntasofil lain sampai tengah malam saja. Itu kaulu yang kaul sahih perkataan yang benar tentang waktu akhir daripada sholat isya itu adalah sampai muntasofil lain yaitu sampai pertengahan malam. Jadi kalau sholat jam 2 itu sudah lewat berarti sholat jam 1 sholat isya itu sudah lewat waktu dari sholat isya gitu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pelajaran yang dapat kita ambil juga man kana muhafidan ala hataini salataini yakunu asaddu muhafadah ala ghairihima minas salawat barang siapa yang menjaga terhadap dua salat ini maka dia akan lebih menjaga lagi kepada sholat-sholat selain sholat subuh dan sholat asar. Dan yang selanjutnya juga wa madahallahu ta'ala man hajar naum waladtihi walbay waribhihi fi jambi ibadati wa ta'ati Fakala kanu qalilan al laili ma yahja'un rijalul la tulhihim tijaratan wala ba'un an dzikrillah maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang hajarun naum, meninggalkan tidur salat subuh. Agak lagi enak-enaknya tidur, tapi dia bangun itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'i wa ribhihi dan jual beli dan keuntungannya fi jambi ibadati wa taati untuk mementingkan ibadah dan taat kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka kanu qalilan minal laili ma yahjaun mereka sedikit sekali untuk tidur di waktu malam Jadi jam 4 sudah bangun jam 3 sudah bangun sholat qiyamul lail istighfar sholat subuh itu kemudian apa rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'an dan laki-laki yang tidak melalaikan dari mereka jual beli dan perniagaan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Biasanya kalau waktu asar itu waktu apa bu? Waktu tang tanggung. Lagi laris-larisnya penjual. Lagi enak-enaknya buat kerja ini tinggal dikit doang. Itu ya. Ini masya Allah. Kalau dia sudah masya Allah berkeinginan yang luar biasa, ini maka makna tikir kalau kita sudah resapi dengan ya benar segala sesuatu itu kecil. Maka teringat ketika ya Raja Saudi meninggal, kemudian sekarang diganti oleh ya Raja Salman. Itu ketika ada kunjungan Barack Obama presiden, itu pas waktu itu dikumandangkan apa? Azan. Tapi apa? Salman itu Raja Salman itu maaf permisi saya ada panggilan sholat saya tinggalkan dulu ini yang dihadapan beliau apa? presiden tapi ditinggalkan sama beliau ini apa? sudah e, tingkat keimanan yang luar biasa diceritakan dalam sirahnya Masya Allah umur 10 tahun beliau sudah hafal Quran 10 tahun sudah hafal Quran kalau kita Masya Allah Al-Kafirun aja kebalik-balik terus <laughs> Al-Kafirun aja nggak selesai-selesai tapi beliau Masya Allah 10 tahun sudah apal Al-Qur'an. al Kitab-kitab mutun atau matan-matan kitab itu pada apa? Ini Masya Allah. Sehingga apa? Ada panggilan sholat, di depannya ada presiden, ditinggalkan saja untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hadis yang selanjutnya adalah wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fa huwa fi dimmatillah fandur ya ibn adam la yatlubannaka Allahu min dimmati bi yang dikatakan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shalla subha fahuwa fi dimatillah. Barang siapa yang melakukan salat subuh fahuwa fi dimatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Jadi orang yang salat subuh kata Rasulullah, insya Allah dilindungi oleh Allah. Maka kalau kita kena musibah atau apa, kita lihat Kita sholat subuh nggak? Kita, kita zikir nggak? Zikir pagi sore nggak? Eh, zikir paginya sudah ada kan Bu ya? Dibaca nggak Bu? Ya, pagi sama sore dibaca Minimal Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baca. Pagi mau belanja baca sholat subuhnya jangan lupa. Insya Allah kalau kita menjaga sholat subuh kata Rasulullah, dia berada pada perlindungan Allah. Jangan sampai masa Allah kita mau bisnis, kita mau usaha apa, perginya pagi-pagi, tapi sampai bolong sholat subuh. Akhirnya apa? Bukan kejayaan, keberkahan yang didapati, malah bencana-bencana yang akan didapati. Sebab apa? Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat subuh, maka dia dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dilindungi insya Allah oleh Allah. Kita mau kerja, kita mau jualan, kita mau apa, insya Allah dilindungi oleh Allah. Ada orang yang nipu nggak jadi nipu, karena dilindungi oleh Allah. Ada orang yang mau jelek sama dia, karena dia sholat subuh, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada hadis ini. Kemudian yang selanjutnya jadi keutamaan yang nomor tiga berarti itu ya. Keutamaan yang ketiga berarti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang selanjutnya dan ini yang terakhir mungkin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يؤرج الذي باتوا فيكم فيسألهم الله وهم أعلم بهم كيف تركتم عبادي fayakulun taroknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yata'aqabuna fiikum malaikah bil-lail. Jadi berganti-gantian di antara kalian, ya. malaikah malaikat itu dalam menjaga manusia itu juga Masalah berganti-gantian. Wa malaikatun bin nahar ada yang malaikat menjaga manusia dalam waktu waktu siang. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati asr dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi para malaikat itu ganti ya, sip-sipan. Ada yang jaga waktu siang, ada yang jaga waktu malam pas kumpulnya wa yastami'una fi di subuh mereka berkumpul pada waktu sholat subuh jadi biasanya kalau ibu-ibu pagi sekali di ke PTN misalnya itu biasanya security pada apa bu sebelum melakukan tugas pada briefing ibu suka briefing nggak sama bapaknya yang pagi-pagi itu briefing briefing dulu jangan sampai nggak ada briefing Coba kalau kayak gitu, Mas Allah. Ma, sekarang mau usaha apa? Sekarang mau masak apa juga? Kalau tidak gitu di briefing dulu. <laughs> Jangan sampai Mas Allah ibu masak, suaminya nggak suka, kan mau Akhirnya apa? Suaminya senang makan di warung. briefing dikumpulin anaknya pada dikumpulin. Ini kata baca dikit dulu, baca. Ini malaikat juga ya, ya Allah. Ini kumpulnya malaikat itu pada waktu kapan? Iya. Waktu sholat subuh sampai sholat asar kumpul. Waktu-waktu kayak gini nih, malaikat pada kumpul. Tumma ya'rujul fikum wa yas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Maka mengapa engkau meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun maka mereka mengatakan taraknahum wa hum yusallun saya meninggalkan mereka, mereka pada sholat. Wa atainahum bahum yusallun. Ketika kami datang kepada mereka, mereka lagi sholat. Ketika mereka pergi, juga mereka lagi sholat. Ini subhan, subhanallah. Maka dalam hadis ini adalah min lutfillahi ta'ala bi ibadihi wa ikramihi lahum bi an yaj'ala al malaikah fi hali ta'ati ibadihi litakunu syahadatuhum lahum bi Ini termasuk keutamaan yang luar biasa juga, termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para andanya dan memuliakan mereka, mereka berkumpul para malaikat ketika manusia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan inna solata ya. Salat al-fajr ya salat fajr ini adalah kana masyuda salat yang disaksikan oleh malaikat malaikat nah, salat subuh ini salat yang disaksikan oleh malaikat kemudian yang kedua as-salatu a'lal ibadat li'annahu anha waqa'a su'al wal jawab salat adalah seagung-agungnya ibadah setinggi-tingginya ibadah karena dengan salat tersebut terjadi tanya jawab Misalnya ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, Dijawab sama Allah Hambaku sedang memujiku ya. Dan selanjutnya Ini lagi dialog sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya kalau bisa Biar sholatnya Di Diantaranya min asbabil khusus Adalah kita mengetahui Bacaan yang kita baca Kemudian faedah yang selanjutnya isyaratun ila admi hatain salatain menunjukkan tentang agungnya kedua salat ini yaitu salat subuh dan salat asar liqaunihi tajma'u fihi mattaifatan karena bergabungnya atau berkumpulnya dua kelompok wa fi ghairihi mattaifatun wahidah dan pada salat-salat yang lain itu tidak. Jadi misalnya salat zuhur itu yang menghadiri cuma malaikat yang bertugas pada waktu siang. Tapi kalau sholat subuh dan sholat asar itu kedua-duanya, kedua kelompok itu kumpul. Asar kumpul, subuh juga kumpul. Kalau sholat maghrib, sholat isya itu cuma dihadiri oleh satu kelompok daripada malah malaikat. Kemudian ya tarattabu ala ma taqaddam hikmatul amru fil muhafadzah alaihima wal ihtimam biha. Oleh karena itu ya tarattabu ala ma taqaddam ini hikmah amr perintah tentang kita supaya menjaga salat asar dan salat subuh dan perhatian kepada keduanya. Tasrifu hadhihi al-ummah ala ghairiha wa bayyanaha ala ghairi. Ya. Kemudian Hadis ini juga menunjukkan tentang mulianya umat ini. Al-ikhbar an ba'dil ghaib al-muta'allaq bi bani Adam. Ini termasuk juga dalam hadis ini kabar tentang sesuatu yang gaib yang berkaitan dengan anak ada Berkumpulnya malaikat ini sesuatu yang gaib tapi dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian i'lamu bi hubbi malaikatillah lana linazdadu fihim hubba wa nataqarrab ila Allah bidzalik ya ini dari <clears throat> beberapa faidah nanti diantaranya juga faidah yang selanjutnya ini jadi ketaman yang nomor 4 tadi apa salat subuh dan salat asar adalah salat yang disaksikan oleh dua golongan malaikat malaikat. Yang lain cuma satu golongan saja. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu nanti kita akan memandang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Nanti kita pada yaumul kiamah itu akan melihat Allah. Melihat Allah, Bu? Melihat Allah. Wah, melihat Allah kayak apa? Jangan dianggap biasa saja. Ini sangat luar biasa sampai disebutkan ada nabi yang ini Nabi Musa alaihi salam ya langsung pingsan. Langsung apa? Pingsan. Tapi ketika orang-orang yang menjaga salat asar dan salat subuh besok melihat Allah senang sekali. Maka ada orang yang melihat Allah nanti pada yaumul kiamat setiap hari. Setiap hari itu melihat Allah. Ada orang yang melihat cuma seminggu sekali pada hari Jumat. Kira-kira ibu pengen lihat setiap hari apa setiap minggu? Setiap hari. Syaratnya apa? Jaga sholat subuh, jaga sholat asar. Jelas bu? Ya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan ya. apa Bol, kalau ada yang belum jelas atau ada yang tanya, oh saya bisa jawab. Kalau tidak kita cukupkan dari pemahaman hadis mungkin untuk Baik, mumtaz ya, bagus sekali pertanyaannya. Kita kalau baca hadis ini kita suka dengar kalimat muttafaqun alaih. Ada hadis juga hadis dhaif, ada itu hadis lemah, bahkan hadis maudhu, artinya hadis palsu. Kalau hadis muttafaqun alaih itu biasa secara ghalib itu adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau ibu baca hadis kok muttafaqun alaih beli buku ya. Ada buku kau tulisan muttafaqun alaih berarti insyaallah hadis itu sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari itu kitabnya Masya Allah Sahih Bukhari. Ya. Dan sekarang itu kita teman-teman lagi ada sebagian yang program ngaji Sahih Bukhari juga ngaji setiap hari itu 8 lembar atau 7 lembar. Ngaji Sahih oh, ya 8 8 halaman 8 sampai 7 ya Masya Allah itu jadi kalau Sahih Muslim juga segini juga ada berapa ribu hadis ribuan hadis jadi kalau muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian di situ ada hadis yang yang dhaif, hadis yang lemah. Kemudian hadis itu hadis yang palsu. Gimana ciri-cirinya? Biasanya ciri-cirinya itu menyebutkan tentang fadail amal. Dan motif daripada orang-orang dulu itu membuat hadis dhaif atau hadis lemah bahkan hadis hadis palsu itu ada beberapa hal yang mendorong. Di antaranya adalah tentang masalah jual beli atau bisnis. Orang Masya Allah jadi juragan teror Dia bikin hadis zaman dulu tuh Al-Badinjanu Ukul Terong adalah obat segala sesuatu Sehingga orang-orang pada beli Orang-orang pada beli semua Dengan apa? Motif supaya dagangannya itu laris Ya Jadi kena stroke belinya terong Kena kanker belinya terong karena apa membaca hadis itu terong adalah obat segala penyakit sifa ukul ladain obat segala penyakit so pada beli semua dan nah, hadis-hadis yang model-model seperti itu itu modelnya adalah doa atau bahkan palsu dengan apa latar belakang mereka dengan tujuan bisnis atau dagang ada juga yang mengeluarkan dia tukang ya, jual semangka Biasa makanya laris mengeluarkan hadis tentang al-bittihu, tentang semangka. Dengan model kayak Jadi, ya? Dan nah, hadis-hadis yang dhaif diantaranya adalah hadis-hadis yang ya sanadnya itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW dan isinya juga kadang-kadang tidak tidak sahih. Siapa yang barang siapa yang mengatakan ini ini ini ini itu jenis-jenisnya kayak gitu. Maka dia kan seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Itu tentang muttafaqun alaih dan ciri-ciri hadis palsu atau dhaif. Ada lagi? Adi? Mau ingatkan saya dulu sekolah ingat ada tujuh perawi hadis yang dibilang hadis sahih ya. ya. Benar apa enggak? Iya. Baik. <clears throat> ya jadi itu ada yang dikenal dengan kita Sittah ya, itu Sittah. Ada e, kitab e, eh, 6 hadis sahih. Akan tetapi itu diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Dawud, Nasai, ya, dan <clears throat> yang lainnya ya sampai enam bahkan ada yang sampai sembilan, ya sampai sembilan. Akan tetapi juga itu di situ tidak sahih semua. Tidak sahih semua. Tapi minimal kalau diriwayatkan itu biasanya dhaifnya itu tidak parah-parah bang. Seperti dalam Tirmidzi misalnya, Sunan Tirmidzi. Itu ada juga sekarang sudah ditahrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu namanya Sahih Tirmidzi. Artinya hadis-hadis yang dinilai sahih dalam Sunan Tirmidzi. Artinya apa? Di situ juga ada yang dhaif. Ya. Jadi ada mungkin ada ya melihat oleh mualif tersebut bahwasanya hadis tersebut adalah dhaif tapi dhaifnya tidak parah-parah banget. Atau ketika dia hadis dhaif tapi dijelaskan bahwasanya hadis ini adalah sanadnya dhaif. Itu. Ya. Jelas ya? Jadi sahih yaitu memang tandanya yaitu sahih tapi apa? Ada sebagian hadis juga yang dikoreksi dhaif. Yang dikoreksi dhaif. Atau dinilai dhaif tapi dhaifnya itu tidak terlalu. Allahu a'lam. Bismillah. Sudah cukup ya? Boleh ya? Ha? Ah. Eh, waktu kemarin kan ada jelasin kata praktek Oh iya. Wujud ya set. Kefiatil wudu? Oh ya. Ya, baik untuk sholatnya sudah kita memang. Dan ini memang kita pembahasannya di Yayasan Hisbah itu bertema-tema ini sampai biasanya habis waktu sholat, bahas sholat itu sampai tiga bulan. Nanti tiga bulan sekali ganti tema. Jadi ibu mungkin bisa tahu ya, sekarang fungsinya ada di siapus itu sudah ada, taklinya juga sudah ada. Saya juga ngisi di sana juga. Setiap Jumat, kalau mau ngaji, setiap Jumat di sana ketemu dari majelis taklim mana-mana. Saya ngisi di Cikares juga kadang-kadang ibu itu lagi. Saya ngisi di Sari Kurma Pak Mulyadi juga ibunya itu. Kalau di Pak Mulyadi setiap hari Ahad saya jadwalnya minggu kedua ngisi juga. Nah ini temanya lagi tema masalah sholat. Tema masalah sholat itu sampai sekitar biasanya tiga, tiga bulan baru ganti lagi. Ya, nah, insya Allah. Tapi kalau misalnya <clears throat> di Al Inabah ini butuh tentang penjelasan tentang wudhu hanya itu miftahus sholat at-tuhur kuncinya sholat itu adalah apa bersuci bersuci kalau sucinya nggak benar juga repot juga nah, insya Allah nanti kalau ada waktu dan saya siapkan dulu butuhnya videonya dan saya edit lagi kalau misalnya ada insya Allah ada tapi karena sekarang lagi temanya lagi sholat maka termasuk doa-doa atau dai-dai yang ada di hisbah itu juga diminta untuk pembicaraan masalah sholat.